Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memulai pembahasan mengenai risalah yang singkat Al-Usul Ats-Tsalatsah, tiga landasan utama. Penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah memulai risalahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mengapa penulis memulai risalahnya dengan basmalah di antara alasannya adalah untuk mengikuti Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an diawali dengan basmalah. Begitu juga untuk meneladani Rasulullah SAW ketika beliau menulis surat ya kepada para raja untuk mendakwahi mereka maka beliau mengawali dengan basmalah. Dan faedah mengawali dengan basmalah sebagaimana disebutkan para ulama adalah untuk litabarruk wal isti'anah untuk mencari keberkahan dengan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan untuk isti'anah itu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala urusan. Demikian materi pada kesempatan ini mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.